السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا مجيب السائلين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Ikhwah, majelis cahaya hati kembali Allah bahagiakan dan sungguh kembali pula Allah bahagiakan. Ngulang dua kali bahagia pertama kita ikuti kajian cahaya hati ini dan terus diberi kesempatan yang kedua bahagia kembali karena kita melanjutkan tema kita tentang dosa-dosa besar. Kita sudah membahas yang pertama syirik, yang kedua membunuh, lalu apa yang ketiga kembali bersama Ustadz Dr.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 كما صلى الله وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitas mereka adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya Alhamdulillah lalu disusul langsung setelah tahmid itu menghaturkan salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Dosa besar kita yang ketiga adalah masalah sihir. Ulama mengatakan menyimpulkan dari banyak sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum menjadi seorang penyihir. Dikatakan oleh para ulama di antara Imam Al-Zahabi, hukum menjadi penyihir adalah kufur karena jelas dia akan mengajak manusia keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Beranjak daripada tadi yang sudah dibacakan surah Al-Baqarah, saya langsung bacakan terjemahannya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Kata ulama tafsir adalah mantra-mantra yang sering mereka ucapkan. Dan dari ayat ini juga para ulama mengatakan tidak dibolehkan bagi orang beriman walaupun bercanda menggunakan kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh penyihir karena semua yang berhubungan dengan mereka berarti berhubungan dengan syaitan dan semua itu dimurkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada masa kerajaan Sulaiman Sulaiman itu tidak kafir dengan membaca kitab Zaburan di bawah ayahnya Daud tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia di Irak yaitu Harut dan Marut. Sampai sini dulu ulama mengatakan sihir itu berasal dari dua sumber. Intinya ya, induknya kembali dari syaitan yang dipimpin oleh iblis. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwasanya syaitan itu istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk golongan fasik dan kafir dari jin Jin itu sama dengan manusia ya. Ada tiga golongan, ada mukmin, ada fasik. Fasik ini muslim tapi masih berbuat maksiat dan ada yang kafir. Kalau jin mukmin itu sangat tahu mereka tidak akan pernah mengganggu manusia, tidak akan pernah interaksi dengan manusia. Memang berbeda. Ya, mereka hanya mendatangi Nabi SAW beriman, kemudian mereka tidak pernah lagi interaksi dengan para sahabat, datang ngobrol berteman itu nggak pernah. Kecuali dalam beberapa kasus yang memang seperti Abu Hurairah ketemu dengan syaitan yang berusaha untuk mencuri makanan di Baitul Mal tapi itu Allah karena ingin mengeluarkan sebuah hukum dari situ tapi kalau interaksi nggak pernah sama sekali kalau yang fasik dan kafir fasik ini ya muslim tapi masih berbuat dosa dan yang kafir disatukan dalam agama kita namanya syaitan iblis itu pimpinan syaitan dan bukan pimpinan jin jadi semua syaitan pasti jin tidak semua jin itu syaitan gitu kan di alam jin pun itu ada perang ada jihad di antara mereka Makanya dalam surah jin Allah menjelaskan jin-jin mukmin berkata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan orang yang bodoh di antara kami, jin mukmin berkata orang yang bodoh maksudnya adalah iblis. Mereka menghardik iblis, menganggap iblis adalah golongan yang bodoh dari jin. Dulu berkata kepada Allah atau tentang Allah perkataan yang dusta, mengatakan Allah itu punya anak yang sekarang banyak dipegangi oleh teman-teman kita orang Nasrani dan ini mereka tidak sadar adalah permainan setan itu sendiri. Ini sumber yang pertama. Sumber yang kedua dari dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Siapa mereka dua ini? Dua malaikat ini disebutkan dalam riwayat yang sahih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniahi hawa nafsu. Dan Allah sudah mengingatkan mereka, kalian tidak mampu seperti manusia. Malaikat diciptakan tidak melalui proses biologis seperti kita. Diciptakan langsung jadi dewasa, udah bisa bersayap dan bisa bertugas. Gitu kan dari cahaya Allah SWT ciptakan. Tidak dimodali dengan hawa nafsu. Sehingga mereka tidak butuh biologis, mereka tidak butuh makan, mereka bertugas saja ya sebagaimana Allah SWT perintahkan tapi dua malaikat ini keluar mereka minta kepada Allah tolong kasih kami hawa nafsu seperti manusia Allah bilang kalian tidak akan mampu tapi mereka tetap ngotot akhirnya pada saat diberi hawa nafsu mereka nggak bisa ngontrol hawa nafsu itu sehingga mereka mengajarkan sihir kepada manusia dengan dengan cara mengikuti ajaran-ajaran syaitan. Jadi di sini malaikat dua ini memang mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya di sini Allah mengatakan mereka diturunkan di wilayah Babilonia, kota di Babilonia. Ulama tafsir mengatakan kota ini diturunkan Harut dan Marut dan juga disitulah Allah menghukum mereka sampai hari kiamat. Dikatakan di sini padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sungguhnya kami hanyalah cobaan bagi kalian. Sebab itu janganlah kalian kafir. Jadi karena sudah telanjur tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, akhirnya dia mengajarkan sihir atau keduanya mengajarkan sihir kepada manusia. Tapi sebelum mengajar, titip pesan, jangan belajar. Kalau belajar jadi kafir, gitu kan? Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan dikatakan ya, maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara suami istri. Ini target pertama sihir adalah merusak rumah tangga antara suami istri. Dan mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Jadi sihir kalau ada seseorang yang baru niat saja ingin mengetahuinya itu sebaiknya dialihkan niatnya karena Allah sudah mengatakan itu tidak akan bermanfaat bagi dia sedikit pun lalu dikatakan dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat dan sungguh sangat buruklah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah di dalam Islam, semua yang diancam dengan sangat keras, berarti itu perbuatan dosa besar atau sampai pada kufur kalau ancamannya sudah dibunuh. Khusus masalah penyihir ini, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal lehernya. Jadi nggak boleh main-main Nah kata ulama termasuk Imam Al-Zahabi ancaman ini karena bukan cuma sekedar ancaman masuk neraka, bukan hanya ancaman dikenal anak tapi langsung diproses, dieksekusi, dibunuh berarti jelas dia adalah ya kufur, dia adalah kufur. Mendatangi, mohon maaf, ada juga riwayat yang sahih bahwasanya Umar bin Khattab malah lebih tegas lagi. Khusus masalah penyihir, beliau tidak memberikan kesempatan untuk taubat jadi semua orang peminum minuman keras, berzina, riba masih diberikan kesempatan silakan taubat, lebih baik taubat. Tapi khusus penyihir berbeda. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Bajala bin Abda, salah satu gubernur ya Umar bin Khattab di Irak berkata, "Atana kitaba kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mauti bisana aniktulu kull sahirin wa sahirah." Ya hadis ini riwayat sahih riwayat Imam Ahmad yang artinya surat Umar sebagai khalifah datang kepada kami para gubernur setahun sebelum beliau wafat isinya hendaklah kalian membunuh semua tukang sihir laki-laki dan perempuan jadi tidak ada toleransi karena mereka ternyata banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak rumah tangga orang lain perhatikan saudaraku penyihir hukumnya kufur kalau anda mempercayainya pun ikut-ikutan kufur apa kata Nabi SAW dalam hadis salah satu la yadkhulunal jannah mudminu khamrin wa qati'ur rahim wa musaddiqu bis sihr tiga orang yang tidak akan masuk surga pecandu minuman keras khamr ini maksudnya kalau dia meninggal tidak taubat ya kemudian orang yang memutuskan tali silaturahim dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan sihir itu hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juga dalam hadis sahih riwayat Ahmad juga di mana Nabi SAW bersabda man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai lam tuqbal minhu salatan arba'ina yauman siapa yang datangin peramal penyamun penyihir apalah istilahnya kalau di Indonesia sekarang ini dikemas jadi tidak dikatakan dukun lagi atau penyihir tapi dikatakan orang pintar gitu kan intinya kata Nabi SAW siapa yang mendatangi penyihir bertanya padanya belum percaya cuma nanya saja tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang bukan ke depan ya jadi Bapak Ibu jangan tanya lagi apakah saya masih sholat kalau sudah terlanjur ke penyihir. Ya tetap sholat karena yang dihapus 40 hari ke belakang. Sekali ke penyihir. Kalau dua kali ke penyihir 80 <laughs> hari <laughs> dan seterusnya. Ini berbahaya sekali berarti ancaman keras. Hadis yang lain lebih tegas lagi man ata arrafan au kahinan fasa'alawan syai' thumma saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad siapapun ya sallallahu alaihi wasallam siapapun yang mendatangi penyihir penyamun ya peramal kemudian bertanya dan percaya tadi belum percaya nih sekarang diikuti dengan percaya maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan itu sihir ini masuk dalam banyak sekali lini penyihir itu ada tingkatan ada level tertinggi ini bisa bisa sampai dia memiliki ribuan bahkan jutaan pasukan dari syaitan dengan cara bagaimana dia mendatangi gua atau lautan atau apa saja ya kan gitu tempat-tempat yang gelap atau kuburan lalu dia memanggil-manggil syaitan atau iblis begitu dia sudah datang atau mendengarkan suara dari syaitan itu karena dipanggil-panggil maka dia menyatakan kufur kepada Allah ini tingkatan dia mengatakan saya kufur kepada Allah naudzubillah lalu dia mengatakan saya beriman pada kamu maka sama iblis ini dikasih langsung kerajaan jin di Jawa Barat nih kamu punya kamu misalnya jadi dia bisa menugaskan jin-jin ini semaunya dia, gitu kan? Kemudian yang kedua, penyihir yang datang membawa tumbal saja, gitu kan? Ke sebuah tempat yang gelap, baik itu darah ayam, baik itu kambing, baik itu apa saja sesajen yang diberikan, maka sama iblis juga diberikan wewenang untuk ada setan yang bisa menyemani dia. Yang ketiga adalah orang termasuk penyihir yang mengamalkan sihir lalu mengajarkan kepada orang lain. Mungkin cuma ilmu dasar saja ya. Misalnya diajarin ini buat supaya istri kamu sayang bacain ini ya gitu kan seringkali hati-hati Bapak Ibu sekalian di Indonesia mereka menggunakan fasilitas sihir ini dengan tulisan Arab supaya kita terkelabuhi ciri-cirinya kalau anda buka anda akan temukan huruf hijaiyah dibolak-balik kemudian ada gambar bintang, gambar pedang, gambar hewan dan ini semua adalah buhul namanya buhul itu sesuatu yang digunakan untuk menyihir orang ingat saudaraku kalimat ini penting sekali setiap huruf setiap Al-Quran ayat Al-Quran kalau ditambah sehuruf atau dikurangi sehuruf bisa digunakan jadi alat sihir karena sudah bukan Al-Quran misal dikatakan wal asr pakai alif lam ya wa al asr gitu kan alif lamnya dihapus dibaca wa asr misalnya kalau anda tulisan bahasa Arab begitu anda kira Al-Quran ternyata dihapus alif lamnya itu sudah bukan Al-Quran otomatis spontan karena menghapus satu atau dua huruf dari Al-Quran itu sudah bisa ditunggangi untuk menjadi alat sihir apapun sifatnya selain ayat Al-Quran selain doa diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam bahasa Arab maka adalah perbuatan syirik Allahu Akbar jauhi sihir semoga Allah selamatkan kita dari sihir dari orang-orang yang dengki orang-orang zalim orang-orang musyrik kuatkan iman. Sungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah. Laisa sultanu ala alladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalu. Dia tidak punya kekuatan secuil pun kepada hamba Allah yang sungguh-sungguh beriman pada Allah dan sungguh-sungguh bertawakal pada Allah. Jazakumullah Ustaz Dr. Khalid Basalamah. Ustaz Surur jazakumullah. Jangan lupa amal jariah terus. Sekarang sedang dibangun masjid pesantren Jabal Sindur silahkan hubungi Aki Awaludin 0856 90010 0856 90010 ya Allah berkahi yang beramal jariah ya Allah Kaparatul majlis subhanakallahu wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh